Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Buya pengen motivasi ya untuk uh, para wanita karena ada titipan dari beberapa suami juga Bu ya tentang masalah menjaga hijab gitu Bu ya. Karena memang uh, eh, ironis sekali Bu ya, kita dengan akidah yang katanya ahli sunnah wal jamaah asyairah sufiyah itu Bu ya, tapi terkadang mohon maaf untuk para wanitanya seringkali untuk masalah hijab itu kita masih jauh dengan orang-orang yang e, eh, notabene-nya tuh kadang mereka dengan aliran yang sesat gitu ya dan bahkan yang kadang lebih susah untuk dirubah itu yang memang mereka mengenyam pendidikan agama seperti mohon maaf di pesantren-pesantren yang itu kadang sudah menjadi satu apa ya Bu ya seperti satu kebiasaan yang sulit dirubah ya itu kadang ya bukan hanya dari santri tapi juga kadang dari orang-orang yang berkecimpung di dalamnya mohon maaf mau misal e, istri kiainya bahkan mungkin putra putrinya atau ustazahnya gitu bu ya dan sehingga kadang pakai penutup pun terkadang dengan leher yang terbuka atau mungkin masih jambul yang terlihat gitu bu ya dan sehingga kadang kita pengen menasehati mereka itu pengen cari cara yang seperti apa sih gitu supaya tidak sampai menyinggung karena mereka sebenarnya sudah punya modal ilmu hanya kenapa di dalam prakteknya itu masih susah gitu Bu ya sehingga kadang di masyarakat kita pun begitu akhirnya menjadi satu kebiasaan bahwa ya hijab hanya dipakai waktu pengajian kondangan gitu Bu ya sehingga kadang nyapu depan rumah jilbabnya ketinggalan atau beli sayur yang nyantol di dalam gitu tuh ya. Jadi kebiasaan itu masih berlaku di masyarakat kita dan kita pengen merubah sedikit demi sedikit itu seperti apa caranya Bu ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu ini kita ada fitnah besar. Masalah menutup aurat ini. Padahal para ulama sudah menjelaskan yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i wanita aurat yang harus menutup sekucur tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan jadi aslinya madhab yang dikukuhkan dalam madhab syafi'i bapak ibu-ibu harus pakai cadar tapi ada pendapat yang kedua sudahlah pakai pendapat yang kedua saja sudahlah nggak usah kita tidak usah kalau memang anda bisa ada sebagian yang sudah pakai cadar Alhamdulillah bersyukur kepada Allah itu nikmat besar kalau seandainya besok pada mau pakai cadar ya ya bagus lebih bagus hanya kita tidak pakai pendapat yang ini, pakai yang kedua saja. Kata Habib Abdullah, guru kami Habib Abdullah Muhammad Bahrun, sudah cukup. Pakai pendapat yang kedua, tapi benar pendapat yang kedua. Jangan pakai pendapat yang ketiga lagi nanti. Pendapat yang kedua adalah, wajah dan telapak tangan tidak ditutup, nggak apa-apa. Sebagian menurut madhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kaki kelihatan masih boleh. Untuk itu disempurnakan kaki kayak kaki. Itu adalah aurat. Leher sepakati aurat. Pendapat yang ketiga pendapat ngaco jilbab tidak wajib lupakan manusia ini ini yang rusak fitnah ini ulama dari dulu diskusinya dua pendapat ini lalu ada pendapat yang ketiga ini dan tiba-tiba ini gara-gara fitnah ini Masya Allah problem ini li fitnah, li fitnah, li fitnah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka tidak jelas ini ada aurat ada tiga aurat yang wajib ditutup aurat namanya aurat sitir ada aurat nobar ada aurat dalam sholat aurat sitir tugasnya sebagai seorang wanita hendaknya menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan di depan kaum laki-laki yang bukan mahramnya lihat laki-laki mahram itu adalah su laki-laki suami itu bukan mahram cuman karena sudah menjadi nikah maka halal maka antara suami istri tidak ada aurat boleh dilihat semuanya kalau suami istri maka tadi kalau laki-laki lain anda sebagai seorang wanita mulia tidak boleh laki-laki anda menampakkan bagian selain wajah dan telapak tangan menurut pendapat Syafi'i yang kedua pendapat Syafi'i yang pertama anda harus pakai cadar dan ini cadar ini agama jangan seperti orang yang punya pendapat ketiga cadar dan jilbab itu hanya kebiasaan orang Arab saja itu kan kurang ajar meredahkan syariat ada pun masalah menutup aurat ini kesepakatan manusia yang berakal tidak bisa dipungkiri hanya orang gila yang tidak persetuju dengan aurat Kesepakatan manusia berakal beriman tidak beriman urusan menutup aurat manusia punya bagian yang harus ditutup karena dia malu kalau tidak tutup. Itu dah kesepakatan manusia berakal semuanya. Hanya orang gila yang tidak sepakat dengan ini. Coba, biarpun orang kafir mereka masih punya adab tata kerama. Di depan anak dan istrinya pasti ditutup bagian tertentu. Hanya mungkin ukurannya berbeda-beda. Kok ada orang mau aurat, aurat, aurat? Loh, memangnya ente gila sudah? yang tidak setuju dengan urusan masalah aurat hanya orang gila orang kafir pun setuju di sebuah negeri itu ada orang hidup dengan telanjang kayak binatang itu ternyata di di zone di, di dibatasi tidak boleh orang semua masuk ke tempat tersebut hanya dia adalah satu kelompok manusia yang hilang akal tadi dia pengen punya kebebasan pokoknya dia di situ nggak pakai baju semuanya dengan sengaja sehingga persis kambing dan ternyata negaranya pun membatasi ini adalah wilayah nggak boleh dimasuki semua orang karena ini orang aneh Coba. Seandainya mohon maaf kita sebut presiden seorang istri presiden yang kafir apakah di Singapura di Amerika coba besok ke negeri dia nggak pakai baju apa kata dunia mendampingi pak presidennya nggak pakai baju coba orang kafir pun akan mengutuk apaan ini jadi masalah aurat ini kesepakatan manusia berakal hanya orang tidak berakal seperti kambing yang tidak mikir au aurat. Hanya tingkatannya. lah makanya bahasan ini jelas. Dalam Islam ada. Dalam Islam ada. Bahkan dalam agama Nasrani pun ternyata juga pendidikan hijab itu ada. Karena juga dari Sayyidina Isa alaihissalam jadi dirubah hijab. Makanya tokoh-tokoh agama mereka pakai hijab. Aslinya ada. Nah, dalam Islam, maka hijab jilbab dan juga cadar itu adalah bagian daripada agama bukan kebiasaan bukan adat makanya mengatakan itu kebiasaan adat ini adalah bisa saja keluar dari iman kenapa merendahkan syariat Nabi SAW eh, akhirnya umat banyak yang ngaco lah ini gara-gara ada kiai ngaco sehingga ada orang yang bahkan ada seorang anak kiai itu cucu kiai tidak tahu benar tidak Allah alam mengatakan tidak wajib kif tidak wajib jilbab tidak wajib astagfirullah ulama bersilang pendapat dua yang satu wajah dan telapak tangan wajib ditutup pendapat yang kedua tidak wajib ditutup Alhamdulillah kita pendapat yang kedua saja sudah lumayan tapi yang benar leher harus ditutup di mana bukan di waktu pengajian saja dimanapun anda berada dan ingat ibu senang sholat duha senang alhamdulillah sholat malam Masya Allah puasa Senin Kemis pahalanya pakai kerudung lebih banyak daripada itu semuanya orang harus paham ini ada orang rajin sholat tapi gundulan keluar padahal kalau dia pakai kerudung niat karena Allah pergi ke pasar saya pakai jilbab saya lebih bagus daripada sholat dua jam itu sholat sunnah karena apa? menutup kerudung, menutup rambut hukumnya wajib sholat adalah sun sunnah karena belum biasa saja Kenapa orang yang akidahnya sesat klik dikit-dikit caci maki, Allahan bid'ah sesat masuk neraka? Dia bisa rapi, kerudungnya panjang-panjang. Sekarang yang sudah panjang dia bisa menutup termasuk jilbab, menutup dada mohon maaf. Itu termasuk kesempurnaan. Eh, kerudungnya mau dinaikin sampai sini, pengen bentuknya kelihatan semuanya. Ternyata ada kewajiban. Kita tidak punya kewajiban, tidak hanya kewajiban seorang wanita menutup aurat saja. Akan tapi menutup bentuk lekuk tubuh juga ada kewajiban yang kedua. Jadi kewajiban menutup aurat satu kewajiban. Akan tapi yang lain menutup menutup lekuk tebu kewajiban lain dalam hadis Nabi, saya di ala ini saun kasiat ariat. Suatu ketika ada kelompok wanita yang datang nanti kasiat pakai baju tapi kayak nggak pakai baju. Falanuhunna fa innahunna mal'unat kutuk mereka karena mereka manusia terkutuk. Siapa mereka? Adalah orang pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Dia pakai baju tapi masih bangkitkan syawat orang. Semuanya kelihatan lekuk-lekuknya tonjolannya. Ini adalah urusan masalah aurat. Jelas, jadi aurat hukumnya wajib, ibu yakini. Ibu lebih bagus daripada sedekah ibu untuk bangun al-bahjah. Kalau ibu belum punya kerudung, lebih baik beli kerudung, hukumnya wajib membelikan, kambikan. Kalau punya pembantu karyawan 50, stop nyumbang al-bahjah. Belikan kerudung untuk karyawan lebih wajib daripada bangun al-bahjah. Sensus. Dan kita tidak perlu bantuan dari orang yang kami tidak akan rela ada orang berbuat baik di sini, atau aja di rumahnya ada pintu nerakanya. Pembantunya atau cuman kata ibu-ibu, "Aduh Bu ya susah. Saya belikan baju kerudung panjang dipotong." Ya Allah, nah, eh, ya sudah yang penting berusaha dulu Insya Allah. Nah, kemudian gimana sikap kita? Ini pertanyaan yang penting. Sikap kita yang pertama jangan lupa kita mendoakan mereka bukan mencaci maki dan mengolok karena ini majelis ilmu menjelaskan hukumnya tapi kita tidak akan mencaci ada orang datang kepada kami ada orang nggak pakai apa pakai baju kudulan begini datang kepada kami ada salah satu anak mau dilarang nggak boleh ketemu buya loh emangnya kenapa nggak boleh ketemu buya nggak pakai kerudung biarkan dia kerudung karena dia belum biasa pakai kerudung setelah datang ke sini punya masalah saya tunda besok selesainya eh besok datang sudah pakai kerudung <laughs> Jadi memang jangan dengan bahasa sono. Allah guru rendah. Ada sebagian dari mereka belum mengerti. Bisa tertipu fatwa picisan, fatwa ngaconya sebagian orang tadi. Jadi kita doakan dulu ya, kita mendoakan mereka. Ya Allah, tutuplah aurat saudari-saudari kami ya Allah. Mungkin Anda melihat tetangga keluar dengan baju pakai kudung. Kemarin kita juga melihat satu orang eh, ya, sepintas begitu. Kayaknya orangnya melihat kita. Cuman saya memang mau pakai kerudungan saja saya belum tentu lupa, apalagi dia tidak pakai kerudung cuman ah ya udah ingat kali pak seperti nggak nggak pakai kerudung yang sama saja mungkin saya tidak ingat tatonya dia sudah nggak pakai kerudung ya iya iya iya aja iya, saya iya no. No. Ya mungkin dia sudah sering ketemu dengan kita mungkin hadir di majlis mungkin insya Allah tidak yang hadir insya Allah bisa istiqomah baik Ingat yang pertama mendoakan jangan lupa doakan tetangga kita yang sering pakai sering lepas kerudungnya kita doakan semoga bisa menjadi ahli istiqomah. Yang kedua khusnulon Jangan sok. Makanya orang yang sudah pakai kerudung tolong jangan merendahkan orang yang belum pakai kerudung. Ini saya ingatkan terus. Yang belum yang sudah pakai kerudung kalau melihat orang yang belum pakai kerudung pandanglah dengan hati terenyuh kasih. Ya Allah semoga kau mudahkan dia untuk pakai kerudung ya Allah. Jangan merendahkan. Karena anda tidak tahu apa yang ada di hatinya. Banyak seorang wanita berkata, saya pengen pakai hijab, ya pengen pakai kerudung, tapi suami saya melanggaran. Saya pengen pakai kerudung, Buya, tapi bu, saya itu tulang punggung, ibu saya sakit, bapak saya nggak bisa kerja. Saya harus kerja di tempat kerja saya tidak pakai kerudung, tidak boleh pakai kerudung. Saya pengen pakai kerudung loh, hatinya pengen pakai kerudung. Maka jangan suudon, jangan prasangka buruk kepada siapapun orang yang tidak pakai kerudung. Khusnudon dulu, mungkin dia belum ngerti ilmunya. Tapi kalau istrinya kiai bu ya gimana ini? Nah? Hah? Kalau khusnuzan kan orang awam. Orang awam mungkin tidak ngerti ilmunya. Kalau istri kiai eh, tetap khusnuzan. Kiainya mungkin salah pilih. <laughs> khusnudzon tetap jangan suudon jangan. Jadi suudon tidak boleh. Tetap kita doakan khusnudzon. Mungkin ada sebab lain. Mungkin ada sebab lain karena pergaulan subhanallah. Mungkin ada seorang kiai, bahkan kiai seorang nabi. Sayyidina Nuh alaihissalam punya istri yang masuk. Mungkin di rumah sudah dimarahi terus. Dimarahi dulu pakai kerudung, nggak tahu terpengaruh oleh siapa. Mungkin istrinya kiai, mungkin ada yang begitu. Sudah diingat jangan, tetap rame Kalau diingatkan mesti ribut. Sehingga kiai itu sebenarnya sudah mengingatkan, tapi ternyata istrinya belum sadar. Tetap husnudon, jangan prasangka bu, buruk. Baik, kemudian setelah itu kalau mengingatkan dengan kalimat yang baik, yang halus. Jadi pertama khusnudan mungkin dia tidak ngerti. Kalau kita melihat orang awam banyak yang tidak ngerti, khususnya yang di pinggir di kampung-kampung. Di kampung-kampung tuh masya Allah polos. Orang membuka aurat bukan pengen pamer aurat, orang buka aurat karena memang kebiasaan di kampungnya seperti itu. Tapi kalau sudah di kota, dandannya dua jam pengen dipamerkan sama oh orang problem itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi ini harus kita pertama doa terus untuk mereka. Kalau anda belum doa bohong berarti. Jadi kalau kita ingin mengajak orang dalam kebaikan, dahulukan dengan mendoakan mereka. Yang kedua, khusnudhan mungkin dia belum mengerti ilmunya atau sebagainya. Sehingga kita bisa lemah lembut kepada mereka. Bukan mencaci maki yang pakai enggak pakai kerudung neraka. Neraka siapa? orang tidak ngerti masuk neraka. Jadi jangan seperti itu. Maka yang sudah pakai kerudung jangan merendahkan orang yang tidak pakai kerudung. Begitu sebaliknya, bilang Sudah enggak pakai kerudung merendahkan yang pakai kerudung bahkan merendahkannya dengan bahasa sombong yang penting hati oh, lho, ini paling kurang ajarnya manusia sudah nggak pakai kerudung mengatakan yang penting hati berarti dia mengatakan hatinya lebih bagus dari yang lah lainnya ini lebih busuk lagi si tiba-tiba Zahra sangat pemalu apakah hatinya busuk kalau berbicara tentang bagaimana Siti Aush, Aisyah, Fatimah Zahra pemalu menutup aurat mereka kemudian ada orang ngomong yang penting kan hatinya berarti situasi hatinya jelek makanya jangan sampai ada orang ngomong yang penting hatinya hati ente itu jangan rendahkan orang merasa hatinya paling baik sudah nggak pakai kerudung mengatakan yang penting hatinya ini problem ini tapi ada orang nggak pakai kerudung astagfirullahaladzim saya memang pengen tapi belum belum bisa belum nah ini ya ini jangan jadi yang pakai kerudung jangan merendahkan yang tidak pakai kerudung yang tidak pakai kerudung apalagi jangan merendahkan yang sudah pakai kerudung apalagi ngerendahkan orang yang pakai cadar wah sok banget biarpun pakai cadar tapi akhlaknya jelek eh, perbandingannya tidak begitu kadang pertanyaan aneh Buya mana lebih bagus orang akhlaknya baik tidak pernah gunjing tapi dia nggak pakai kerudung sama orang yang pakai kerudung tapi suka gunjing oh itu bukan bandingannya begitu Salah bandingannya. Bandingannya itu begini. Ada orang pakai kerudung, menggunjing, dengan orang yang gak pakai kerudung, menggunjing. Itu baru seimbang. Orang pakai kerudung, menggunjing. Sama orang yang gak pakai kerudung, menggunjing. Jelekan mana? Jangan bagusan mana. Jelekan yang gak pakai kerudung, menggunjing. Karena dosanya dua. Tapi kalau nggak pakai kerudung menggunjing sama pakai eh nggak pakai kerudung nggak menggunjing nggak pakai kerudung nggak menggunjing sama pakai kerudung menggunjing ini satu-satu perbandingannya begitu nggak boleh saling ya, jadi kadang-kadang orang begitu yang penting kan kita tidak menggunjing akhlaknya baik tapi dia diam-diam sudah merendahkan orang lain baik sekarang sudahlah kita sudah waktunya mengajak anak kita dengan lembut semua dengan kelembutan jangan dengan kekerasan jangan-jangan pulang dari ini semuanya nanya di SMA kita pakai rotan anak-anakku semuanya awas kalau udah pakai rotan Ya begitu, halus. Anak-anak bilang, abah nanti salah minum obat kayaknya nih. Dipikir gila ini ada. Ya, Karena semuanya dengan akhlak yang baik, dengan kelembutan untuk mengajak kepada keba kebaikan. Tapi kita perlu belajar. Kenapa orang yang akidahnya sesat itu kok bisa membawa anaknya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya dengan itu semuanya? Kenapa kita tidak bisa? Dan ingat semuanya ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, jika kita ingin memberikan zakat kepada saudara yang tidak punya rumah, karena dia fakir, berikan. Berikan zakat kepada seorang fakir dari saudara kita. Asalkan saudara itu bukan anak yang wajib kita beri, kita nafakai. Kalau saudara kita misalnya, adik, kakak, yang misalnya atau apa, bibi, hidup mandiri dia, saudara yang hidup sendirian, kakak kita atau adik kita. Tidak juga dia fakir, tidak punya rumah dan sebagainya. Bolehkah kita memberikan zakat kita kepada dia? Ya boleh saja. Bahkan seorang kerabat yang fakir lebih perlu didahulukan daripada orang fakir yang bukan kerabat. Karena ada kekerabatan di situ. Coba kalau saya orang kaya, saya punya bibit melarat di samping rumah saya. Kemudian zakat saya saya berikan orang lain. Dia tambah nyungsep. Kenapa? Wong dia saudaranya, ponakannya saja kaya pasti dikasih. Tak tanya saya tidak ngah, ngasih. Orang pun tidak ngasih. Maka didahulukan kerabat. Bahkan itu punya pahala dua. Yang pertama bayar zakat secara sempurna. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Semua zakat dilihat semuanya berapa ini. Kalau zakatnya 2 miliar ya jangan deh masuk semuanya. 100 ya, juta ya bagi deh sama yang lainnya kalau zakatnya cuma dua juta tujuh juta ya berikan barangkali dia cukup untuk kontrak rumah satu tahun bolehlah ini jadi membagi zakat itu memang sebisa mungkin diratakan bagi yang ada maksudnya ada sekelompok fakir miskin ini masalah pembagian zakat jadi boleh ibu diberikan kepada saudara yang fakir tadi untuk ngontrak rumah atau untuk menyempurnakan pembangunan rumahnya karena dia memang orang fa fakir intinya dia adalah seorang fakir